Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Manzumah Usul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau halaman 325 qauluhu Wa rubba mafdhulin yakunu afdhala. Terkadang amalan yang kurang afdal di suatu saat nanti menjadi lebih afdal. Amalan yang tidak afdal atau kurang afdal itu nanti kadangkala menjadi afdal di saat tersebut. Faham maksudnya ini? Contohnya, Berkaitan masalah solat Isya sama solat duhur. solat duhur hukum asalnya yang namanya solat itu mana yang paling yang paling abdal di awal waktu atau di akhir waktu? Di awal waktu. Tapi kadangkala kalau sholat duhur itu panas sekali, cuacanya panas, itu nanti justru abdalnya diakhirkan sampai tabrid namanya. Paham ya? Menunda waktu sholat itu hukum asalnya afdal atau kurang afdal? Kurang afdal. Tapi kalau waktu duhur sangat panas sekali, itu nanti ada namanya tabrid. Ya, atau al ibrad menunggu sampai agak dingin. Sehingga sholatnya tidak di awal waktu, di akhir waktu. Faham? Sholat Isya. Sholat Isya para ulama menyebutkan afdalnya di akhir waktu. Tapi kalau kaum muslimin manusia khawatir ngantuk, nanti ketiduran, nggak sempat bangun, maka di awal waktu afdal. Paham maksudnya? Itu contohnya. Jadi perlu diperhatikan ya. Nah, barakallahu fikum. Kadangkala sesuatu yang punya keutamaan tapi di waktu itu ada yang lebih harus dia utamakan. Seperti waktu di antara azan dan qomat. Antara azan dan qomat perbuatan apa yang seharusnya dia lakukan yang paling abdul situ? Ber, berdoa. Baca Al-Qur'an ada keutamaan enggak? Ada keutamaannya, tapi di saat tersebut lebih abdul dia berdoa. Karena apa? Karena ada jaminan bahwasanya ad-du'a baina kulli adainain la yurad. Ad-du'a baina kulli adainain la yurad. Atau kama qala Nabi sallallahu Artinya apa? Doa antara dua adan, adan komat maksudnya itu enggak ditolak maksudnya dikabulkan. Jadi amalan kadang-kala seperti itu. Kita lihat, hadi aidan minal qawaid rubba ta'ti taqlil wa taksir. Sudah kita lewati dalam nahwu, yang pernah belajar nahwu, rubba itu kadang-kala maknanya taklil wa taksir. Taklil menunjukkan sedikitnya sesuatu tersebut, taksir menunjukkan apa banyaknya sesuatu tersebut. Naam. Rubba rajulin rajulin karimin laqituhu Sedikit sekali orang yang mulia aku jumpai. Seperti itu kan contohnya. Kita lihat. Wa halit taklil katsir. Namun rubah ini penggunaannya untuk mana taklil itu banyak. Wa huwal muradu huna dan inilah yang diinginkan pada pembahasan kita ini. Li'anal ghaliba annal fadilah wal afdal. Dikarenakan secara ghalibnya kebanyakannya sesuatu yang punya keutamaan itu yang lebih afdal itu loh. Wal ibadat la syakka annaha tatafadhal Fa kata beliau, yang namanya ibadah-ibadah itu enggak diragukan lagi bahwasanya ibadah itu bertingkat-tingkat. Nah, Namanya ibadah itu apa? Bertingkat-tingkat. Nah, tidak semua ibadah sama, tapi bertingkat-tingkat ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fatin fard afdal min jinsin nafil. Sekarang salat wajib itu ibadah bukan? Ibadah. Salat sunnah ibadah bukan ihsan? Ibadah, tapi tingkatnya sama enggak salat wajib dengan salat sunnah? Sama enggak? Enggak sama. Itu maksudnya. Jadi sama-sama ibadah tapi tingkatannya ber, berbeda. Seperti masalah ingkar mungkar. Mengingkari kemungkaran yang paling abdul dengan apa? Dengan tangan. Kemudian kalau enggak mampu dengan apa? Kalau enggak mampu dengan tangan kenapa mengingkari kemungkaran? Dengan apa? Hah? Dengan apa? Ya, dengan lisan. Dengan lisan. Kalau dengan lisan tidak mampu dengan apa? Iqbal? Dengan hati. Tingkatannya beda-beda, sama-sama mengingkari kemungkaran. Tapi tingkatannya ber, berbeda-beda. Kita lihat lagi. Kata beliau, maka jenis amalan fard wajib itu lebih afdal daripada jenis amalan sunnah. Wa jinsus salati afdal min ghairiha ibadat. Dan jenis salat itu sendiri lebih afdal daripada yang selainnya berupa ibadah-ibadah yang ada. Lakin qad yakunul mafdul, afdal minal fadil penting akan tapi bisa jadi kadangkala sesuatu yang kurang afdal itu lebih afdal daripada yang punya daripada apa? na barakallahu fikum yang afdal. Kalau terjemahan bebasnya sesuatu yang kurang memiliki keutamaan itu kadang-kala lebih utama daripada yang punya keutamaan. Di mafdul itu maksudnya lemah, enggak punya keutamaan. Fadil yang punya keutamaan. Sesuatu yang keutamaannya kurang itu kadang-kadang lebih afdal daripada yang benar-benar punya keutamaan. Faham ya bedanya ya? Kita lihat. Lisababin tadi dikarenakan sebab yang menuntut hal tersebut. Wal amsilatu ala hadza katsiratun. Contohnya banyak sekali. Satu. Nah, barakallahu fikum. Eh, contohnya banyak sekali. Satu. Iqa'ur ratibah al-qabliyah qabla shalah afdal min iqa'iha ba'da shalah. Penting ini. Naam barakallahu fikum. Kata beliau, alasannya kita baca dulu, bal innahu idza ta'ammada ta'khira ta'khiraha hatta shallal fariidhah fa innaha la tuqbal minhu. Li'annahu akhrajaha an waqtiha bila udrin. Jadi menggugurkan salat ratibah sebelum salat wajib itu lebih afdal daripada menggugurkan Salat sunnah setelah salat wajib. Kenapa? Kita lewati. Karena kalau salat sunnah sebelum salat wajib, begitu datang salat wajib, salat sunnah harus berhenti. Paham Antum takbir, Allahu Akbar. Salat sunnah ini. Dengar komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum enggak boleh melanjutkan. Karena posisinya datang salat wajib. Paham maksudnya ini? Datang salat wajib. Nah, jadi atau menggugurkan salat sunnah qabliyah itu lebih afdal daripada nanti antum kehilangan salat wajib. Paham belum? Nah, dan untuk masalah sama-sama menggugurkan, tentunya apa? Menggugurkan yang sebelum salat wajib itu lebih afdal daripada menggugurkan yang setelah salat wajib. Kalau setelah salat wajib kan luas waktunya. Paham ya? Nah, bal innahu kata beliau bahkan kalau seandainya dia menyengaja menunda dan mengakhirkannya sampai salat wajib ditegakkan fa innaha la tuqbal minhu maka sungguhnya sholatnya nggak terima karena terlambat. Ya, dikarenakan dia telah mengeluarkan dari waktunya tanpa udur, ya enggak? Dia sholat sunnah Allahu Akbar, datang waktu sholat wajib dia tetap nekat sholat sunnah. Terlambatlah sholat wajib, nggak diterima sholatnya tadi. Paham ya? Karena apa? Karena menyengaja menunda tadi itu. Naam. Berikutnya, lakin idakan kana bi ilmin ini penjelasan setelahnya ya. Na barakallahu fikum penjelasan setelahnya. Lakin idza kana mashghulan bi ilmin yalzam minhu ta'khir as-salat ar-ratibah ila ma ba'da as-salat al-maktubah fa naqul huna al-mafdhul sara afdal. Akan tapi kalau dia itu sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu ya, mengharuskan karena sibuknya dengan ilmu tersebut mengakhirkan salat ratibah eh, sampai kepada apa? Sampai setelah sholat wajib. Sholat rotibah itu sholat sunnah. Qobliyah, ba'diyah itu namanya rotibah namanya. Paham ya? Jamaknya rawatib. Jadi kalau antum dengar as-salawat ar-rawatib atau sholat rotibah itu maksudnya qobliyah atau ba'diyah. Nah, dinamakan dengan sholat apa lagi? Nafilah, sama. Fanaqul maka dikatakan di sini huna al mabdul sar abdul Di sini sesuatu yang kurang afdal menjadi lebih afdal. Fal mabdul ta'khir ratibah ila ma ba'da shalah. Ya enggak? Yang mabdul, amalan yang kurang afdal itu menunda eh, menunda salat ratibah sampai setelah salat. Itu loh, ditunda enggak salat ya. Enggak salat ratibah maksudnya ya. Wal afdal taqdimuha qabla shalah. Tapi yang afdal itu kan apa? Menyegerakan sebelum salat. Paham belum? Contohnya dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat sebelum subuh itu abdulnya antum melakukannya sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh? Sebelum sholat subuh. Tapi ternyata ketika antum lagi mau sholat Allahu Akbar, ditegakkan apa? Iqamah untuk sholat subuh. Antum batalkan atau tetap nekat sholat dua rakaat sebelum subuh? Batalkan. Karena datang yang wajib. Paham ya? Kalau dia menyengaja wah nanti ajalah tak tunda. sholat dua rakaatnya setelah subuh. Enggak ada udur. Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Diperbolehkan mengganti dua rakaat sebelum subuh, setelah subuh kalau ada udur. Paham ya? Ada udur. Tapi kalau menyengaja tiap hari gitu terus eh, dia sholat dua rakaatnya setelah eh, yang untuk sebelum subuh dia lakukan setelah subuh terus menyengaja itu enggak diperbolehkan. Nah, kata beliau penjelasannya bagus sekali ini ya. Karena wal afdal taqdimuha qabla shalah karena yang afdal itu mendahulukan sholat sunnah tersebut sebelum sholat Sebelum sholat wajib maksudnya. Lakin naqulu huna akan tapi kami katakan di sini saral mafdul afdal li wujudi mas wujudi maslahatin. Akan tapi kadangkala sesuatu yang kurang afdal itu menjadi afdal dikarenakan ada sesuatu masalah atau kepentingan. Contohnya, antum seharusnya ketika dengar adzan subuh, setelah adzan dikumandangkan, baca doanya, langsung ngapain seharusnya? Langsung sholat dua, dua rakaat. Tapi ada tamu tamunya ini memang posisinya butuh ilmu gitu ya. Akhirnya kita belum sempat melakukan sholat dua rakaat sebelum subuh karena ngobrol dengan tamu tadi itu. Jelaskan gini gini gini. Ini ternyata apa? Terlambatlah dia sholat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya dia ganti setelah subuh itu nggak masalah karena terlambatnya ada udur. Paham soalnya ya? Nah. Kita lanjutkan lagi. Wa kadzalika salatul isya, seperti itu pula salat isya. Al afdal fiha ta'khir, ya kan? Salat enam. Kadzalikal ibrat fi salat dzuhur. Eh, seperti itu pula ibrat, ibrat itu maksudnya menunggu sampai dingin pada salat duhur, Menunggu enam sampai dingin pada enam barakallahu fikum pada salat duhur. Karena biasanya panas sekali cuacanya itu, nah itu tunggu sampai agak dingin dulu baru salat duhur. Fal afdal fi salati taqdimuha fi awal waktu, Salat duhur itu pada asalnya afdalnya didahulukan. Dilaksanakan di awal waktu. Lakin akan tapi idza staddal har fal afdal ibrat akan tapi kalau panasnya benar-benar dahsyat dan sangat panas maka yang afdal adalah apa adalah al ibrod menunggu sampai dingin menunggu sampai apa dingin nah fal mafdulu huna afdal minal fadil maka sesuatu yang kurang afdal di sini apa yang kurang afdal menunda waktu salat menjadi lebih afdal daripada yang fadil yang punya keutamaan tadi dia itu sholat di awal waktu. Kenapa? Karena ibrot. Faham maksudnya ya? Ibrot itu menunggu agak dingin. Karena panas sekali itu ee, eh, dilarang. Dalam artian apa? Karena itu kan hembusan neraka jahanam. Ya kan? Nah, neraka jahanam itu kan berhembus. Menghembuskan dua nafasan. Eh, yaitu ketika musim dingin, musim panas. Paham ya? Jadi ditunggu sampai ibrot. Sampai agak dingin. Wa kadzalika salatul isya, seperti itu pula salat isya, al-afdal fiha ta'khirah. Salat isya aslinya diakhirkan. Cuman kalau kita lihat makmum, kaum muslimin kalau diakhirkan kan ada yang mau tidur, ada yang capek, nanti khawatir enggak bangun. Akhirnya apa? Didahulukan. Paham belum? Contohnya kalau seperti kita taklim, itu kan salat nya kadang diakhirkan kan? Kita akhirkan. Kenapa? Karena ada maslahat situ. Bukan menyengaja. Kami ya? ada maslahat situ sehingga kita alhamdulillah dapat yang sesuatu yang lebih afdal situ. Naam. Kita lihat sini, fa idza syaqqa fal afdal at-taqdim. Tapi kalau berat, maka yang afdal adalah takdim, yaitu mendahulukan. Eh, yang afdal adalah mendahulukan. Mendahulukan apa maksudnya? Mendahulukan agar segera salat Isya dilakukan. Faham ya itu kalau seandainya apa? Kalau seandainya Na'am barakallahu fikum keberatan. Kadang orang kalau ditunda sampai jam 11 malam, sampai jam setengah sebelas orang udah ngantuk duluan kan tidur akhir berat untuk bangun nah itu akhirnya kita awalkan lau anna insanan fi makkah daral amru baina an yatufa aw yusalli nah, sekarang ada orang sudah sampai Mekah akhirnya ada apa ada permasalahan berputar situ antara dia ingin tawaf atau salat betul gitu Ingat-ingat kebimbangan bimbang dia, ini eh, sholat atau tawaf ya anaknya. Sudah sampai Mekah ini. Nah, mau yang dilakukan yang mana yang seperti ini? Wa huwa minal afaqiyin. Dia ada termasuk orang uf, orang orang penjuru ufuk. Ufuk itu orang yang paling jauh lah dari situ. Eh, intinya orang pelosok lah, orang jauh sekali datang ke Mekah, dia apa? sempat eh, ada semacam keraguan, tawaf atau sholat ya. Nah, itu. Kita dulukan mana kita lihat. Fal ulama yaqulun maka para ulama mengatakan istighalul afaqi bitawaf afdal min istinam min istighalihi bisalah. Sibuknya orang-orang afaq, orang-orang afaq itu orang yang jauh datang-datang ke Mekah itu tadi menyibukkan dengan tawaf itu lebih afdal daripada menyibukkan dengan salat. Padahal salat di Mekah di Masjidil Haram satu kali salat sebanding dengan berapa? 100 ribu kali salat. Tapi kenapa di sini kok lebih didahulukan tawaf? Karena tawaf ini enggak boleh dilakukan kecuali di situ, ya enggak? Boleh enggak tawaf di apa? Malioboro misalkan. Hah? Nah, tawaf yang amalan haji enggak bisa. Kami adanya di Mekah itu. Ya enggak? Ini mengelilingi Ka'bah betul-betul Haram. Tapi kalau sholat bisa dilakukan di mana-mana enggak? Sholat bisa kan? Di kampungnya juga bisa sholat, di negerinya juga bisa sholat. Nah, di sini kalau seandainya dia ingin menyibukkan sholat Dapat keutamaan banyak tapi terluputkan apa? Tawaf. Faham maksudnya ya? Nah, fiikum. Jadi kalau tersibukkan dengan seperti itu barakallahu fiikum, nam akhirnya malah dia sibuk dengan sholat, tawafnya enggak dapat, itu rugi. Sudah jauh-jauh datang dari negara yang sangat jauh sekali, datang ke Mekah Malah dia nyibukkan dengan sholat. Tawafnya malah nggak tawaf. Itu kurang tepat. Justru apa? Justru di situ dia tawaf lebih dia dahulukan. Kenapa? Karena tawaf nggak bisa dilakukan kecuali di Mekah. Paham ya? masya Allah nah Kita lihat. hai la ya, la yatayassar lahu an yatufa fi ghairi Baitul Haram. Dikarenakan eh, tidak dimudahkan lagi bagi dia untuk tawaf kecuali di Baitul Haram itu loh. Wa ammas salatu fa yumkin an yusalliha fi baladihi Adapun salat maka mungkin untuk dilakukannya di negerinya. Salat di mana-mana saja bisa, di negeri kita juga bisa, di Saudi juga bisa, tapi kalau tawaf keliling Ka'bah bisa nggak dilakukan di Jogja, Ahmad? Nggak bisa karena nggak ada. Adanya cuma di Mekah, di Ka'bah Baitulil Haraman itu. Naam. Kita lihat lagi. Fa'idah idza qaddarna annahu idza tawafa hasalat ziham fa innana naqulu lahu idza kana hunaka zihamun Fatarkut tawaf afdal li ajli maslahati takhfif 'ala ta'ifin. Masyaallah. Kalau ditakdirkan eh, apabila dia tawaf ternyata penuh. Eh, keliling Ka'bah itu kan enggak enggak selamanya nah barakallahu fikum santai, kemudian longgar. Kadang kala kalau jamaah haji itu membludak atau jamaah umrah itu banyak, itu penuh. Sehingga berdebat-debatan, berhimpit-himpitan. Nah, waktu itu penuh enggak antum waktu itu? Belum ya? Atau masih bisa? Ketika tawaf masih bisa kan? Ewa. karena kadang-kala penuh gitu loh. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Meninggalkan tawaf lebih Abdul dalam rangka apa? Maslahah, suatu kepentingan, manfaat, yaitu memperingan jamaah orang-orang yang tawaf. Nah, kalau di sana itu apalagi udah berhadapan orang-orang Afrika yang badannya besar-besar itu atau orang Libya besar badannya besar itu kalau orang kan kecil-kecil badannya. Itu kalau udah berhimpit-himpitan tuh kalau nggak kuat ah bahaya. Kan pernah kejadian kan sampai meninggal keinjak-injaknya nggak? Karena untuk menolong itu mau menolong itu aja sudah sulit sekali, penuh gitu loh. Mau nolong gini mau naik tangannya keinjak. Kan itu. Jadi kadang nggak sempat tertolong gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Walihada tajidunar Rasul sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah fi hajjatil wada' lam yatuf illa salah serta atau enam atau wifah Artinya oleh karena ini kalian menjumpai Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Mekah yaitu tatkala beliau melakukan haji wada beliau tidak tawaf kecuali tiga kali tawaf ingat-ingat tiga kali tawaf ini wahya itu an-nusuk yaitu tawaf-tawaf untuk nusuk eh, nah yaitu untuk amalan nah haji atau amalan umroh Nah barakallahu fikum itu namanya nusuk-nusuk itu amalan ibadah. Ewa. Kemudian tawaful kudum. Ini satu. Nah, tawaful kudum itu ketika awal kali datang tawaf. Itu bukan rukunnya ya. Rukunnya tawaf apa namanya? Tawaf ifadah, ya kan? Itu rukunnya. Karena rukun haji ada berapa kemarin? Empat. Rukun umrah ada berapa? Tiga. Rukun haji ihram tawaful ifadah, sa'i, kemudian apa? wukuf di padang Arafah. Paham ya? Tapi kalau umroh tanpa wukuf di padang Arafah. Paham belum? Nah, kalau ini tawaf qudum ini awal ketika datang tawaf. Wa tawaful ifadah ini rukunnya. Wa tawaful wada' ini juga amalan tambahan. Tiga kali tawaf itu Rasulullah SAW. Ma'annahu baqiya fi dhahir Makkah arba'ata ayam qabla zahab dhahab ila Mina. Padahal beliau masih tinggal di Mekah saat itu, dohirnya beliau tinggal di Mekah selama empat hari sebelum beliau pergi ke Mina. Walau syaa lanazala wa tawafa. Kalau seandainya beliau mau saya beliau akan singgah dan juga tawaf lagi. Lakinnahu alaihi salatu wassalam taraka dzalik liyattasi'al muta'al mutaf liman lam yatuf. Tujuan beliau kenapa meninggal hal tersebut? Memberikan kesempatan agar memberikan keluasan bagi orang-orang yang tawaf, eh, bagi orang yang belum tawaf. Maksudnya biar tidak ada ziham, biar enggak ada ziham penuh atau yang semisalnya. Allah musta'an. Nah, sedikit lagi, walau da'a syakhsun rajulan ila walimati 'urs wal mad'u sha'im wa hadar. Ini penting ya, kadang kala terjadi ini ya. Nah, barakallahu fikum kadang kala terjadi yang seperti ini. Kalau seandainya ada orang mengundang orang lain untuk walimah, untuk datang walimatul urs. Yang diundang ternyata puasa. Antum nah barakallahu fikum diundang apa? Diundang untuk hadir ke walimatul urs padahal antum puasa. Antum apa yang antum lakukan? Hadir atau tidak hadir padahal mendatangi undangan walimatul urs apa hukumnya? Wajib. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang walimah, datangilah hendaknya dia datang. Nah, sekarang puasa bagaimana kita lihat. Wal mad'u sha'imun wa hadar. Yang diundang ternyata puasa dan dia hadir. Fahuna amamuhu. Fahuna amamahu. Salah satu asya. Sekarang di depan orang tersebut ada tiga perkara yang perlu diperhatikan. Pertama, imma an yuftir wa yaqul fa yahsul bihi nam jabru qalbin qalbi sahibi penting ini pertama. Ima dia itu nanti apa? Akan buka dan makan, akhirnya apa? Terjadilah semacam paksaan hati kepada orang yang melakukan puasa tadi. Ya kan diundang. Akhirnya kan memaksa hatinya untuk berbuka. Karena diundang tadi itu, nggak enak, sungkan atau semisalnya. Yang kedua wa imma an yantani'a wa imma an yamtani'a 'anil akl. Imma dia tetap menahan dirinya untuk enggak makan. Wah, tetap enggak makan. Fala yakunu sahibuhu mamnunan bidzalik. Berarti apa? Nah, barakallahu fikum orang yang diundang tersebut eh, merasa tidak dihormati dengan perbuatan tadi. Diundang datang waliman dia enggak makan yang lain pada makan. Rasanya kan biasanya kayak merasa enggak dihormati gitu ya. Nah, barakallahu fik. Yang ketiga, wa imma an yamtani an ijabati ad-da'wah wa hada asyad. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga dia apa? Ima orang tersebut tidak mau datangi undangan. Wah, anak puasa enggak datang aja lah. Nah, ini lebih parah ini. Lebih parah. Nah, terus bagaimana solusinya kalau lagi puasa sunnah diundang walimahan misalkan kita lihat. Fahuna naqul, maka di sini kita katakan oh dur wakul Datanglah dan makanlah. Dosa enggak kira batalkan puasa sunnah itu sengaja? Dosa enggak? Enggak dosa. atau datang makan enggak masalah. Kalau datang enggak makan bagaimana? Kalau pemilik walimahan dah wajar, dah tenang dengan kita, sudah sering ketemu, paham keadaan kita, enggak masalah. Tapi kalau orang awam, atau datang gitu eh, kemudian antum nggak makan kelihatannya kayak semacam penghinaan gitu loh. Jangan-jangan nih orang ini gimana suruh makan nggak mau. Makanannya padahal enak, rasanya merasa terhina. Nah itu yang jadi dikhawatirkan. Walau batula siyam nam siyamuka walaupun puasamu batal hadir makan walaupun puasamu batal fal fitruhuna afdal ma'anahu fil asl mafdhul maka berbuka di sini lebih afdal dalam keadaan pada asalnya sebenarnya kurang afdol kalau dia berbuka. Tapi di sini apa? Afdol karena dalam rangka tadi itu. Nah, biar menghormati pemilik undangan dan yang semisalnya enam. Kita ambil dikit lagi. Wa mithlu dzalik law daral amru baina an yusalli al-insan wa huwa yudafil akhbathain fi awalil waqti aw yaqdi hajatahu wa yusalli fi akhir waqt penting. Antum masuk ke salat. lewat Nah barakallahu fikum antum masuk dalam waktu sholat langsung tiba-tiba terasa. Terasa apa? Terasa antara ingin kencing atau lanjutnya sholat. Biasanya kalau orang sholat itu reaksi wajahnya nampak ketika dia menahan dua perkara, nahan kencing atau nahan BAB. Nah, eh? Allahu Akbar. Kalau orang nggak nahan tenang gini, kalau orang orang tenang <laughs> miring-miring sholatnya biasanya. Nah ini sekarang di dalam sholat antara dua pilihan dia menahan kencing atau menahan BAB atau dia langsung keluar ke kamar mandi BAB kencing kemudian sholatnya nanti di akhir waktu maksudnya terlambat itu kita lihat mana dahulukan fahuna as-salatu fi akhir waktu afdal as salat fi awal waktu Masya Allah ini penjelasan bagus sekali ini solusi yang terbaik ini di sini kata beliau maka sholat di akhir waktu dia terlambat tadi itu lebih afdal daripada sholat di awal waktu karena dia sholat dalam keadaan menahan dua perkara yang besar tadi itu itu menahan BAB, menahan kencing. Karena mau tidak mau kalau orang menahan itu kan enggak kuat. Ya enggak? Kemudian salatnya pun terganggu kekhusyuannya. Paham ya? Nah, ma'anal asla anna salata fi awal waqti afdal pada asalnya salat di awal waktu itu afdal, tapi di situ keadaannya kita melihat. Paham maksudnya ya? Jadi kalau pas posisi antum salat kemudian benar-benar sudah eh, istilahnya mau keluar air, nah keluar atau setelahnya mau apa mau kotorin hajah misalkan BAB atau kencingnya segera daripada nanti menahan kemudian terganggu kekhusyuan dalam sholatnya Naam. Kita tutup yang terakhir. Wa rubbama naqul bisa jadi juga kita katakan kata beliau Inna mithla dzalik lauda dakhala al-masjid. Nah, sesungguhnya seperti itu pula ketika ngam kalau seandainya ada ada yang masuk ke masjid rajulan dua orang masuk ke masjid walaih fi shaf illa mahal rajulun wahid tidak ada di shaf itu kecuali tempat satu orang belum di dalam masjid dua orang tidak ada di shaf tersebut kecuali apa di tempat eh, kecuali apa satu tempat satu orang saja Falil afdal an yataqaddam ahaduhuma li hadzal makan wa yusalli al-akhar munfaridan khalfas saf. Apakah yang afdal dia maju ke depan salah satu di antara keduanya ya, untuk tempat tersebut dan dia salat sendiri dan dia apa? Na barakallahu fikum ya, salat di belakang sendirian, di belakang saf. Ma ulama fi sihhatis salatihi fi hadzal hal Persamaan perbedaan para ulama mengenai sahnya salat orang yang sendirian di belakang shaf. Kesimpulannya sebelum mana sebelum mana bacakan, kesimpulannya salat sendirian di belakang shaf itu kalau menyengaja menyengaja di depan masih ada shaf kosong, itu batal salatnya enggak boleh. Paham? Adapun keadaan yang sering dilakukan sebagian kita dan itu ditanbih oleh Syekh Muhammad bin Shalih dan juga Syekh Muhammad bin Hizam yaitu ketika antum belakang sendirian kemudian narik orang dari depan ke belakang itu nggak diperbolehkan. Kenapa nggak boleh? Kalau antum tarik, soft depan antum kok renggang nggak? Renggang, berarti kurang sempurna. Kemudian kalau antum masuk ke soft situ, masuk ke soft situ, kalau udah rapat antum nggak diperbolehkan. Karena nanti hal tertimbul fitnah apalagi kita orang awam ya. Ewa. Yang ketiga, kalau antum maju ke depan di samping imam, itu juga kena kritikan. Lah nanti kalau datang lagi satu orang, wah ini enggak ada orang. Masuk ke depan lagi samping imam lagi. Dua orang udah kan? Masuk lagi enggak ada orang. Masuk ke depan lagi samping imam. Jadi samping imam sudah ada berapa orang? Tiga orang. Nah, kalau fikum sudah ada tiga orang. Ujung-ujungnya kalau sepuluh orang, akhirnya apa? Orang imamnya sepuluh. Paham belum? Terus bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya tetap sholat di belakang sholat sendirian dalam keadaan gak ada yang lain boleh. Yang dilarang itu sholat di belakang saf sendirian dalam keadaan saf depannya masih kosong. Masih ada peluang. Ada pun narik dari depan ke belakang, itu nggak ada dalilnya. Dan itu nanti dikhawatirkan malah membuat renggang saf yang di depannya. Faham maksudnya? Jadi biar dia sholat sendirian di belakang karena ada udur tadi itu. Kalau dia maju ke depan samping imam, dikhawatirkan tadi itu. Datang lagi nggak ada teman, masuk ke depan lagi. Ujung-ujungnya sampai 10 orang jajaran imam semuanya. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Naam. Kalau salat dua orang bagaimana safnya? Depan belakang atau atau apa berjejeran kalau dua orang yang sejajar. Ayo wah itu yang benar. Kalau orang-orang awam kan enggak mau sejajar. Dua orang biasanya dia maju sedikit, atau suruh belakang ini biasanya. Atau mau sejajar enggak mau dia. Paham ya? Yang tepat adalah sejajar. Paham ya? Yang tepat adalah sejajar. Dalilnya mana? Yaitu kisahnya Rasulullah SAW ketika salat malam waktu itu Abdullah bin Abbas pernah mau ikut. Pernah ikut kan? Cuman saat itu Abdullah bin Abbas dia berdirinya sebelah apa? Kirinya. Sama Rasulullah dipindahkan dengan tangan dengan tangannya untuk biar pindah ke sebelah kanannya. Pindahkannya bagaimana kira-kira? Abdullah. Gini atau gini? Eh, ke belakang bukan gini ya. Kalau gini nanti melewati depannya nanti. Tapi dengan tangan kirinya untuk agar dia pindah ke sebelah kanannya. Jadi jangan terbalik ya. Kalau sholat dua orang, makmum dan imamnya sejajar enggak? Sejajar. Imamnya yang kanan atau yang kiri? Akhaba Mu'ad. Imamnya yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Nah, barakallahu fiik. Jangan tertukar kalau makmumnya yang kanan. Eh, nah. Kita lihat sini. Nakul kata beliau, Ima dia sholat sendirian atau yang abdul dia sholat bersama temannya. Naqul al Abdul an yusalliya ma'as sahibih. Abdul dia sholat bersama temannya. Li'alla yuqi' sahibahu li'alla yuqi' sahibahu fi fi agar tidak memberatkan temannya. Au fi fasadi salatihi atau agar tidak merusak sholatnya Alal qaulil marju berdasarkan pendapat yang lemah tapi. Wa inna qulna akan tapi kita katakan alal qaulil marju kami katakan berdasarkan pendapat yang lemah li'anal qaular rajih dikarenakan pendapat yang kuat annahu idza lam yajidil insan makanan fi salah shalla khalfa as-saff wahdah ma'al imam. Penting ini. Dikarenakan pendapat yang kuat kalau seandainya dia tidak menjumpai eh, tidak menjumpai seorang pun, nah barakallahu fikum, tidak ada tempat lagi untuk saf, maka dia sholat sendirian di belakang saf bersama ada imam tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sholat sendirian di belakang saf tadi enggak masalah. Selama apa? Selama tidak ada tempat lagi untuk dia masuk ke saf. Nah, kalau ada tempatnya, dia sholat sendirian di belakang saf, sah enggak sholatnya? Iqbal. Sholat sendirian di belakang saf padahal di depannya masih memungkinkan untuk masuk, dia sholat sendirian di belakang saf. Sah enggak sholatnya? Enggak sah. Paham ya? Tapi kalau penuh safnya, perlu enggak antum narik orang depannya antum? Enggak perlu. Perlu enggak antum sholat maju di samping imam itu? Enggak perlu. Cukup antum apa? Sholat sendirian di belakang sholat karena sudah penuh sholatnya tadi itu. Mahfum soal ini Hasan? Mahfum? Ayo na'am. Kita lanjutin lagi. Kata beliau di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wala harat alaih dan tidak masalah. Wala yanbaghi an yud... ini, wala yanbaghi an yud an yudziba syakhsan min as-saf li yusalliya Penting. Ingat-ingat ini. Enggak selayaknya tidak selayaknya dia menarik orang. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum kata beliau, tidak selayaknya dia narik orang di depannya agar dia salat bersama dia. Ini ngerti ngerti. tanbih Syekh Muhammad sallallahu alaihi ini. Kadang gitu kan sebagian ikhwah 2 tahun tarik itu. Kita lagi salat itu tenang tarik kaget itu loh. Kalau ini kalau orang ahlu sunnah mungkin paham orang awam itu. Iya orang awam kan itu tahunya. Paham ya? Nah, jadi kalau seperti ini keadaannya antum nggak perlu narik orang depan antum. Cukup sholat sendirian. Paham ini ya? Karena kejadian itu orang lagi sholat khusyuk ini ditarik kaget ya. Kan? Tarik ke belakang gitu. Itu kurang tepat ini bagus sekali nasihatnya ini ya. Bagus sekali. Balau kila bahkan kalau seandainya dikatakan la yajuzu lakana lahu wajhun. Kalaupun mengatakan nggak boleh itu, itu dia punya dalil itu loh. Kalaupun itu nggak boleh, menarik itu nggak boleh itu loh. Awalnya kan beliau mengatakan tidak selayaknya, tapi kalau ada yang mengatakan nggak boleh, itu pun dia punya sisi kebenaran. Walayan bagi an yataqaddamu yusalli ma'al imam. Penting ini. Dan nggak selayaknya dia maju ke depan sholat bersama imam. Imam di sini ini yang belakangnya ya, maju ke depan sebelah imam. Berarti sebelah imam ya, datang lagi dia ada orang lagi datang. ada orang maju ke depan imam, dia sudah dua orang. Sampai 10 orang nanti orang bingung, imamnya yang mana? Itu sisi apa sisi dilarangnya. Faham belum ini Ihsan? Ayo kita lihat sini. Dan tidak selayaknya dia maju ke depan sholat bersama imam yakni ila janbil imam, di sisi imam. Ini kadang orang kadang ya istilahnya adalah yang melakukan seperti ini cuman yang pendapatnya kuat yang ini itu loh. Jangan itu loh. Kalau enggak ada sama sekali sholat di belakang saf sendirian enggak masalah. Paham ya? Nah barakallahu fiikum ya. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, balqot naqul bahkan dikatakan innahu makruh makruh. Salat maju ke depan samping imam, posisi safnya penuh tadi kok malah dia ke depan itu makruh. Li'annahu yastalzim mukhalafat as-sunnah fi infiradil imam bi makani. Karena mengharuskan dia apa? Menyelisih as-sunnah dengan apa? Dengan seharusnya imam itu sendirian di dalam salat di tempatnya. Imam itu enggak dua orang itu loh sendirian. Nah, kalau dia maju ke depan berarti kan nampaknya memang dua gitu loh. Maju lagi orang nampaknya tiga. Maju lagi sampai sepuluh nampaknya sepuluhan itu. Nah, kita lihat lagi. Wa rubbama yahsul fihi fit nafi tahot riqab ila an yasil ila imam. Kadangkala juga malah justru mengganggu orang yang sudah di sob depannya itu. Taruhlah 4 sob. Pertama, kedua, ketiga, keempat penuh semuanya. Antum datang pas posisi Seharusnya sok kelima tapi nggak ada yang lainnya. Nah kalau antum mau maju ke depan untuk sampai ke samping imam, melewati saf ini enggak? Melewati saf tadi enggak? Melewati akhirnya dikhawatirin nginjak-injak punggung mereka, maksudnya itu ganggu. Ganggu kan? Nah, paham maksudnya? Eh, kita lihat sini. Wahina idin yusalli wahda khalfas saf wala haraj Ini penting, catatan penting ini. Maka pada waktu itulah pada saat itu pula lah, sholat sendirian di belakang saf tidak ada dosanya dan sah-sah saja sholatnya. Ini penting. Jadi kalau nggak ada sama sekali, nggak perlu dia narik orang di depannya, nggak perlu juga dia maju ke depan samping imam. Cukup dia sholat di belakang saf yang kosong, yang apa saf yang sudah penuh tadi itu sendirian nggak masalah. Faham ya? Ya mungkin antum pernah melihat dan pernah merasakan, anak pun juga dulu tahunya seperti itu. Tapi setelah tahu kebenaran seperti ini, kita kembali kepada kebenaran. Salat. Allah Akbar. Enggak perlu narik kata itu ya. Karena pernah ditarik dulu. tarik kaget. Salah lagi fokus salat itu ditarik dari belakang. Akhirnya kan sop yang sudah penuh, kurang satu sopnya kan Itu malah enggak tepat. Jadi yang tepat bagaimana? Sah enggak salatnya? Sah walaupun sendirian. Wa hadza la anna lahu haddan kabiran minan nadhar. Ini tidak diragukan lagi bahwasanya punya pandangan yang besar dalam masalah ini Li'anna hadzal rajul alladhi wajada as-saf taman ta'adzara alaihi al-qiyam safi hissan. Dikarenakan orang ini yang menjumpai saf sudah penuh, sudah sempurna, dia dapat udzur. Nah, untuk berdiri apa? Untuk berdiri dapat udzur apa? Nah, untuk berdiri di saf tersebut. Fa yajuzu lahu an yusalli wahdah, maka boleh dia salat sendirian kama yajuzu lil mar'ah an tusalli wahdaha kalau rijal sebagaimana diperbolehkan seorang wanita sholat sendirian di belakang sop laki-laki paham ya contohnya lagi hujan deras ini sholat di rumahnya bapak punya anak laki-laki lima paham ya nah barakallahu fikum kemudian ada istrinya nah sopnya bagaimana suami dan imam di depan laki-laki lima tadi jadi apa Nah, yang bikin sop di belakangnya yang perempuan yang ibunya ini istrinya suami tadi itu Enggak boleh gabung saf, laki-laki enggak boleh. Di belakang sendirian, dikiasan situ. Paham maksudnya? Ayo na barakallahu fikum. Kalau gini bagaimana? Lagi udah deras, posisinya janda, punya dua anak laki-laki jandanya ini. Paham ya? Anaknya masih kecil, tapi sudah bisa sholat lah. Nah, dia mau sholat jamaah. Yang imam kira-kira jandanya ibunya ini atau yang laki-laki yang imam? Tapi masih kecil. Nah, ibunya dah hafal Al-Quran. Eh? Ibu jadi imam, makmumnya laki-laki anak-anak tadi atau tetap anaknya laki-laki yang jadi imam? Tetap anak laki-laki jadi imam, upayakan. Kalau misalnya belum dewasa ya sholat sendiri-sendiri. Maksudnya jangan karena ibu udah hafal Al-Qur'an kemudian dia jadi imam gak bisa di situ. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Dia bisanya perempuan mengimami sesama perempuan. Apa kata beliau di sini? li ta'adzuri maqamaha maqamiha makarijal syar'an karena ada udur. nah barakallahu fikum untuk dia melakukannya nah bersama lelaki tadi itu karena apa karena iya mungkin karena tidak ada perempuan yang lain atau karena ada faktor yang lain Berikutnya qiraatul Quran afdal minat dzikri umuman. Baca Al-Qur'an lebih abdul daripada daripada berzikir secara umum. Perhatikan nih, baca Al-Qur'an lebih abdul daripada berdikir secara umum. Naam. Awa. Lakin idza adzana al-muadzin perhatikan ini akan tapi kalau muadzin sudah adzan, muadzin sudah adzan, nah barakallahu fikum. Awa, fa ijabatuhu afdal min qiraatul Qur'an. Jawab adzan lebih afdal dari baca Al-Qur'an. Allahu akbar, Allahu akbar misalkan. atau alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi misalkan. <laughs> nah di saat itu yang afdal antum jawab adzan. Allah, akbar Allahu akbar. Paham belum? Paham enggak nih contohnya nih San? Paham? Azan dikumandangkan antum malah baca Al-Qur'an. Atau yang lebih abdul menjawab azan? Menjawab azan. Paham ya? Dikondisikan ya keadaannya dikondisikan. Kenapa kata beliau li'anna anal adzana lahu waqtun khasun eh, wa wa dayyiqun wa dhiqun yadnam yadhhab sababu. Artinya apa? Dikarenakan adan itu dia punya waktu khusus dan sempit. Dan akan hilang sebabnya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana maksudnya itu adzan itu kan waktunya cuma itu aja gitu loh. Paham ya? Mahum Ahmad. Eh, mahum. Eh, nah, barakallahu fikum ya. Jadi yang lebih afdal eh, ketika dikumandangkan adan baca Al-Qur'an atau jawab adan. Jawab adzan. Naam. Dan lihat lagi di sini. Anna qiraatul Qur'an fa waqtuha muwassa' la tafut. Adapun baca Al-Qur'an waktunya luas. Enggak terluputkan waktunya luas tidak terluputkan membaca Al-Qur'an seperti itu. Wa bihadzal qa'idatin na'rif kayfa nuwajjih af'alar Rasul sallallahu Maka dengan kaidah ini kita tahu bagaimana cara mengarahkan perbuatan-perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. sebagai contoh, yahus ala ittiba'il janazah, memberikan dorongan untuk mengikuti jenazah. Fatwa wa tamurru bihil janazah fala yatba'uha. Kemudian apa? Tiba-tiba apa? Jenazah lewat, eh, beliau tidak mengikutinya. Wa dzalika listighalihi bima huwa afdal. Yang demikian itu karena sibuknya beliau dengan perkara lebih afdal, kata alimil ummah wa irsyadiyah seperti mengajari mengajari umat dan juga apa? memberikan bimbingan kepadanya. Paham ya? Semua dikondisikan. Kadang-kadang seperti itu kan? Nah, barakallahu fiik. Dikit lagi. Kadzalika najidu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la siyamal ayyamil bid. Seperti itu pula kita jumpai kadang-kala Rasulullah SAW tidak terus-menerus puasa bid. Puasa bid itu puasa apa? Puasa bid, puasa apa itu? Puasa wajib atau sunnah? Puasa sunnah. Puasa bid itu puasa apa? motor bid itu atau apa? Ya puasa apa? Kapan itu? Tang satu dua tiga atau empat lima enam eh Apa? Puasa bid. Hasan. Ada Honda bid lain lagi ya. Ini puasa bid. ini kapan puasanya? Hasan. satu dua tiga atau tiga empat lima Oh. Tiga? Puasa setengah? Setengah apa? Setengah bulan, puasa setengah bulan itu jawabnya. Apa? Apa? 13 14 15 Kenapa dinamakan ayamul bid? Esan. Kenapa dinamakan hari-hari putih? Kenapa? 13 14 15 Kenapa? Nah, karena di malam 13 atau 14, 15 itu sudah bisa dikatakan bulan itu sangat terang sampai bulan purnama. Paham ya? Sehingga nampak putih. Itu di antara penamaannya. Wallahu alam. Nah, kita lihat. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin serta ayyam." Dahulu Rasulullah alaihi wasallam puasa dalam sebulan tiga hari. La yubali asamaha fi awal syahr aw waslih aw akhirnya penting. Beliau tidak peduli. Beliau puasa di awal bulan atau pertengahan bulan atau akhir bulan enggak peduli beliau. Paham ya? Paham seperti itu. Wa dzalika li'annahu qad yakunu lahu asya' tusghiluhu an siyami ayyamil bid. Yang demikian itu karena bisa jadi beliau punya kesibukan-kesibukan eh, yang akhirnya tidak sempat untuk puasa enam hari-hari B tersebut 13, 14, 15. Jadi kesimpulannya yang roje bebas. Antum puasa dalam sebulan tiga kali mau di awal bulan. Pertengahan bulan atau akhir bulan dapat keutamaan. Tidak harus 13, 14, 15 itu enggak harus. Paham ya? Naam. Walihada naku walihada walihada taqulu Aisyah radhiyallahu anha oleh karena ini Aisyah mengatakan kana yasumu hatta naqul la yuftir. Dahulu Rasulullah SAW puasa sampai-sampai kami mengatakan enggak pernah buka. Wa yuftir hatta naqul la yasum. Dan bahkan kadang-kala kita mengatakan Rasulullah itu buka terus, enggak pernah puasa. Wa kadzalika fil qiyam. Seperti itu pula ketika beliau melakukan qiyam, qiyamul lail, salat, li'annahu yaf'al ma huwa anfa'u aslah. Karena beliau melakukan perkara yang lebih bermanfaat dan lebih mendatangkan keutamaan, fayakunul mafdhul fadilan. Maka menjadilah sesuatu yang kurang utama menjadi utama, menjadi punya keutamaan. Itu kesimpulannya barakallahu fiikum yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.